Alhamdulillah pada kesempatan siang ini Ba'da Zuhur hari Rabu 3 Maret 2021 bertepatan dengan 19 Rajab 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkami Siyami Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-64. Dan di, sesi yang ke-64 ini kita akan masuk kepada pembahasan iftar dalam masalah pembahasan tidak ada zikr ataupun doa yang sahih di saat sedang berbuka puasa. Tidak ada doa Allahumma lakasumtu dan tidak ada doa yang lain yang masyhur dhahaba dhama wabtalatil uruq wa thabbatal ajr insyaallah karena semuanya dhaif dan insyaallah akan kita bahas di pelajaran kita siang ini. Dan sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabih Al-Akhbar As-Sahihah fi ahkami siyami Ramadan. Di bab yang ketujuh, bab sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di pasal yang ketiga, pasal al-iftar. Berbuka puasa. Di masalah yang kelima, qala al-muallif lam yakrut anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tahsisu dzikri au du'a indal iftar. Tidak ada hadis yang sabit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pengkhususan zikir ataupun doa di saat sedang berbuka. Pembahasan di pasal al istor dan di masalah yang kelima ini, penulis akan menjelaskan zikir-zikir dan doa-doa yang mana tujuannya di sini bahwa zikir dan doa adalah dari ibadah. Maka hukumnya harus tawakuf kecuali jika datang dengan dalil yang sahih. Maka segala ibadah di dalam kaidah usuliyah dan qawaidul fikhiyah bahwa perkara ibadah itu asalnya haram. Tidak boleh kita lancung kecuali memang datang nas dari nabi untuk melaksanakannya. Dan ini sesuai dengan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu huwa rad." Diriwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna huwa raddun." Yang maknanya segala perkara yang bukan landasannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam peribadatan, maka dia itu tertolak. Maka di dalam agama Islam tidak ada perkara-perkara yang direformasi. Tidak ada perkara-perkara yang diubah-ubah dan dianggap sebagai perkara yang baik selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menyebutkannya dengan dalil atas kebaikan tersebut. Maka dari sinilah permasalahan ibadah tauqifiyah tidak boleh kita lancung untuk melaksanakan berbagai peribadatan kecuali jika memang telah datang nas yang sahih wa sharih dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan adapun tentang permasalahan zikir ataupun doa di saat sedang berbuka puasa, maka dari semenjak kecil kita telah menghafalnya doa-doa tersebut yang mana dikumpulkan ada tiga lafaz doa. Doa yang pertama yang masyhur di kalangan awam, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dan seterusnya. <clears throat> Maka zikir ini yang paling masyhur telah datang dari berbagai sahabat. Pertama di dalam matan disebutkan oleh penulis datang dari Ibnu Abbas. Dan yang kedua datang dari Anas Ibnu Malik. Dan yang ketiga datang dari Ali ibni Abi Talib, Dan yang keempat datang dari Muad ibnu Zahrah yang mursal. Maka inilah lafad yang masyhur. Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu. Hadis ini barakallahu fikum setelah kita mengetahui datang dari berbagai sahabat namun semuanya tidak menyebabkan hadis ini masuk kepada pendalilan ihtijaj. Tidak masuk kepada sahih ghairi ataupun bahkan hasan ghairi. Sekarang penjabarannya. Bagaimana hadis ini datang dari empat riwayat tidak bisa naik kepada paling sedikit Hasan Ligoiri sehingga diamalkan. Pertama hadis pertama dari Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Imam Ad-Daruqutni dan Ibnu Sinni semuanya bertumpu kepada jalan Abdul Malik Ibni Harun Ibnu Antarah. Abdul Malik Ibnu Harun Ibnu Antarah. Dari bapaknya, dari kakeknya, dari Ibni Abbas. An abihi an jiddihi an Ibni Abbas. Maka sanad yang pertama dari Ibnu Abbas kita hukumi dengan hadis yang maudhu. Apa itu hadis maudhu? Insya Allah akan datang di pelajaran Fasil Mustalahi Al-Hadis yang biasa kita pelajari bahwa hadis dari jenis mustalah hadis yang maudhu di mana rawinya di situ ada pendusta dan pemalsu hadis. Maka jika ada di dalam sanad seorang rawi yang pendusta dan pemalsu hadis, maka hukumnya hadis ini bisa jadi maudhu, makna maudhu hadis buatan. Karena para ulama telah menjarah Abdul Malik ibni Harun ibni Antarah dengan penjarahan yang keras seperti berkata Ibnu Hibban di dalam kitabnya Al-Majruhin kana mimman yaba'ul hadis. Bahwa dia dulu termasuk para pemalsu hadis. Tukang menulis hadis yang tidak diucapkan oleh Nabi. Dipalsukan, disebarkan di kalangan manusia. La yahilu kitabata hadithihi ila an jihatil i'tibar. Haram hukumnya untuk menulis hadis dari dia. Kecuali hanya untuk i'tibar. Maknanya menjadikan pendalilan lihat orang ini bagaimana sampai berani memalsukan hadis. Itu baru boleh untuk contoh. Adapun untuk diambil pendalilan dan juga mengamalkan hadis-hadis palsu tersebut, maka haram mengambil dari orang pemalsu hadis. Karena di dalam hadis yang mutawatir disebutkan yang datang dari berbagai sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan maka aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku baik perbuatan baik ucapan ini katanya dari nabi padahal bukan dari nabi maka aduhu minan nar. Maka siap-siap dia untuk mengambil kursi tiket to the hellfire, masuk kepada api neraka. Maka rawi ini tadi Abdul Malik ibnu Harun ibni Antarah telah berkata Ibnu Hibban dulu termasuk yadaul hadis, para pendusta hadis dan pemalsu hadis. Berkata Ibnu Ma'in yang lebih tentunya kuat dalam ilmu jarhi wa ta'dil dan dia lebih tua. Dia katakan, berkata Ibnu Ma'in, kazab. Dia pendustan the big liar. Kazab ala wazan fa'al. Maknanya tukang dusta. Kalau seseorang berdusta satu kali dua kali, kita katakan yakzib hadrojul kadiba. Orang ini berdusta sekarang. Namun orang ini jika ma'ruf memang pendusta, berdusta atas para masyaih, berdusta atas nama dakwah, maka dikatakan kadzab. Kemudian setelah kita mengetahui hadis ini bahwa hadis ini bisa jadi dipalsukan kita hukumi maudhu, maka hadis yang maudhu tidak bisa naik kepada derajat hasan. Meskipun datang jalan yang banyak. Maka jalan yang kedua datang dari sahabat Anas ibnu Malik seperti di Matan. Maka ini adalah hadis yang kedua dari Anas ibnu Malik. Dan kedudukannya pun sama. Dia itu do'ifun jiddan. Kita akan masukkan matanya ke ke kesasah ataupun ke layar agar mudah dipahami oleh ikhwanuna. Maka hadis yang kedua datang dari Anas Ibnu Malik yang lafadznya hampir sama bahwa Nabi dulu jika berbuka, dia membaca Bismillah. Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Taqabbal minni innaka anta sami'ul alim. Ini hadis yang kedua. Maknanya sama seperti hadis Ibnu Abbas. Maka hadis yang kedua dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di kitab Ad-Du'a dan Abu Nuaim Al-Asbahani di Akhbar Asbahan. Yang mana keduanya dari jalan Ismail ibnu Amr, haddatan Daud ibnu Zabarqan, haddatan Su'bah an Thabit al-Bunani an Anas. Maka di sini Su'bah wa Ibnu Hajjaj Abul Bustam imam. Thabit al-Bunani imam min asbatinas dari Anas. Namun sayang Daud ibnu Zabarqan ini penyakit yang paling ganas di dalam sanad ini. Bagaikan lebih ganas dari kanker. Penyakit kanker menyebabkan sakit dan kematian paling parahnya. Adapun rawi ini jika masuk kepada sanad menyebabkan hadis ini dibuang, tidak boleh diamalkan. Maka Daud ibnu Zabarqan telah berkata para ulama seperti Ibnu Ma'in mengatakan laisa bisyai. Kalimat laisa bisyai jarah syadid. Dia tidak ada apa-apanya sama sekali di ilmu hadis. Berkata An-Nasai, laisa bithiqah. Ini pun jarak syadid. Dia tidak sikoh, tidak dipercaya. Dan berkata Abu Zur'ah, korinnya dari Abu Hatim dan Yakub Ibnu Saibah, makruh. Hadis-hadisnya itu to the trash. To the trash. Ke tong sampah larinya. Maka lafad-lafad seperti ini menandakan hadisnya dibuang oleh para ulama. Maka hadis dari Anas pun sama nasibnya. Kalau tadi pemalsu hadis, kalau sekarang rawi yang hadisnya dibuang sama sekali, tidak pernah para ulama menoleh kepada hadis orang ini, Daud ibnu Zabarqan. Hadis yang ketiga dari Ali radhiyallahu anhu disebutkan Berkata Ali kepada eh, berkata Nabi kepada Ali, "Ya Ali, katanya." Kita katakan katanya karena hadis ini pun dhaif jiddan. "Ya Ali, wa idza kunta sha'iman fi syahri Ramadan, fakul ba'da iftarik." Jika kamu berbuka di bulan Ramadan, bacakanlah Allahumma laqasumtu wa ala wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Maka di sini ada tambahan yuk mithlu man kana sha'iman min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a maka akan ditulis bagi kamu puasa yang penuh. Seperti orang-orang yang berpuasa secara penuh. Hadis ini nasibnya sama, dhaifun jiddan. Dikeluarkan oleh Al Harith fi Musnadihi dari jalan Abdurrahim ibni Waqid hadatsana Hamad ibnu Amr an Sirri ibni Khalid ibni Shaddad An Ja'far ibn Muhammad an abihi an jiddihi an Ali. Hadis ini dhaifun jiddan dari berbagai ilah Maka hadis ini penyakitnya yang pertama Abdurrahim ibnu Waqid. Yang mana dia Al-Khurasani dikatakan oleh Khatib Al-Baghdadi fi hadithihi garaib wa manakir. bahwa pada hadisnya keanehan. Dan para ulama jika mengatakan rawi ini manakir, mempunyai hadis-hadis yang aneh, maka ini adalah jarah, terutama jarah yang sadid. menandakan para perawi hadis yang meriwayatkan dari gurunya yang sama, meriwayatkan dengan hadis-hadis yang ma'ruf, lapat-lapatnya diketahui, sanat-sanatnya jelas, orang ini aneh mempunyai lafad-lafad yang stranger, yang matanya pun aneh. Maka lafad yang aneh dan sanat yang aneh itu bukan pujian. Bukan misalnya kita hidup di zaman muhadithin, para ulama meriwayatkan dari Su'bah, dari Fulan, misalnya dari Sabit, dari Anas. Lafatnya dilarang begini. Semua ulama dari zaman itu meriwayatkan dari Su'bah, dari Sabit dari Anas Ibnu Malik Nabi mengatakan dilarang berbuat begitu. Ini contoh. Kemudian ada seorang yang kreator, orang yang pingin berbeda, kreatif katanya. Ah, aku juga bisa meriwayatkan dari Subah, dari Sabit, dari Anas, wajib melaksanakan demikian dan demikian. Menyelisihi ucapan semua ulama. Maka di ilmu hadis ini adalah perkara yang sangat buruk. Bukan masalah dia kreator. Bukan masalah dia meriwayatkan dari rawi misalnya yang tidak pernah diriwayatkan oleh manusia dan mempunyai lafat yang berbeda dengan muhadisin yang lain. Tidak. Permasalahan ilmu hadis adalah sama seperti itibak. Kita mengikuti dalil dan kita mengikuti hadis, kita mengikuti ucapan salaf. Adapun jika seorang rawi yang mempunyai riwayat yang aneh, baik makamnya aneh, dan juga baik sanatnya juga aneh, seperti dia sama-sama murid Su'bah. Seluruh seribu orang muhadis yang meriwayatkan dari Su'bah, dari Wasit, pergi ke Irak, mengambil ilmu dari Su'bah, seribu dari muridnya Su'bah meriwayatkan dari Zabit Al-Bunani dari Anas, Nabi melarang demikian dan demikian, dia membuat jalan yang aneh. Dari Sukbah, dari Kotada, dari Anas misalnya. Diganti sabit dengan Kotada. Ini aneh. Kemudian lafadznya yang tadinya Nabi melarang dijadikan Nabi mewajibkan demikian dan demikian. Ini aneh. Ini bukan pujian. Justru para ulama mencela rawi-rawi yang datang khobar berkesendirian. Karena menandakan keanehannya dia menandakan tidak sesuai akalnya dan periwayatan yang benar dengan para ulama dari murid-murid Subah yang ada seribu, dia menyelisihi seribu muridnya Subah. Yang mana Subah meriwayatkan dari Sabit dari Anas, dia meriwayatkan dari Qatadah dari Anas. Dan lafadznya Nabi melarang, dia malah mewajibkan perkara tersebut. Maka dinamakan orang-orang seperti ini mungkarul hadis, selalu membawa khobar-khobar yang aneh. Dan begitu pun di sini Abdurrahim ibnu Waqid disebutkan oleh para ulama fi hadithi ibu wa manakir li'annaha ani du'afa wal majahil. Maka dia itu dihukumi oleh para ulama hadis-hadisnya selalu aneh dan selalu menyendiri. Dan yang kedua, Sirri Ibnu Khalid majhul. Rawi yang di atasnya juga Sirri Ibnu Khalid tidak diketahui. Dan yang lebih parah lagi Hamad yang mana dia itu adalah gurunya Abdurrahim Hamad ibnu Amr. Dia adalah An-Nasibi, Hamad ibnu Amr An-Nasibi, wahwa matrukul hadis. Dikatakan oleh Imam An-Nasai dia hadisnya to the trash. Dimasukkan ke tong sampah. Dan berkata Abu Hatim, mungkarul hadis, do'iful hadis jiddan. Dia hafalannya sangat lemah sampai-sampai hadis-hadisnya itu berbeda dengan muhadisin yang lain. Maka jika ada rawi yang hafalannya berbeda dengan muhadisin yang lain itu bukan dipuji. Oh, orang ini kreatif, berbeda dari yang lain. Nah, bukan masalah itu. Justru hadisnya dibuang karena hafalannya dia yang rusak, tidak sesuai standar hafalan para ulama yang lain. Maka yang lebih parah di sini Hamad Ibnu Amr An-Nasibi dia matruk Hasan dia matrukul hadis dhaifun jiddan kata Abu Hatim dan mungkarul hadis. Dan berkata Abu Zur'ah wahyul hadis. Kalimat wahyul hadis juga dari lafaz yang syadid. Maknanya hadisnya tidak dipakai. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, laisa bisyai, dia tidak ada apa-apanya dalam ilmu hadis. Dan berkata juga Ibnu Hibban, Ya yada'ul hadis wada'an ala Sikor, Dia adalah pemalsu hadis yang memalsukan meriwayatkan dari rawi-rawi yang sikor dan dia palsukan. Maka Latahil kitabah hadisahu ila ala jihati taajub. Kata ibn Hibban tidak boleh meriwayatkan hadis dari Hamad Anasibi ini. Kecuali hanya mencatat dalam bab contoh saja. Dalam keadaan takjub, terheran-heran. Ini orang berani sekali memalsukan hadis dari Nabi. Seperti itu. Maka berkata Al-Busiri di dalam Ithaful Khairah al Mahroh tentang sanad Ali, isnaduhu musalsal bidu'afa. Yang pertama tadi Abdurrahim mempunyai hadis-hadis yang berkesendirian. Dan Siri majhulul hal. Dan Hamad Anasibi matruk ditinggalkan hadisnya. Maka hadis Ali juga hadis yang pun jiddan. Sekarang kita mempunyai tiga periwayatan. Yang pertama dari Ibnu Abbas ada pemalsu hadis. Yang kedua dari Anas ada yang matrukul hadis. Muhammad Kum. Dan yang ketiga ada dari Ali, di sana juga Hamad Wada'ul Hadis. Maka yang tersisa satu jalan dari Muad ibnu Zahroh. Dari Muad ibnu Zahroh, annahu balagahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma lakasumtu wa ala rizqika afqartu maka hadis yang keempat dari jalan Abu Daud dan Al Baihaqi di Sunan Al Kubra semuanya dari jalan Husain an Husain an Muad ibnu Zahrah. Maka hadis ini pun doif dari dua penyakit. Penyakit yang pertama Muad ibnu Zahrah yang meriwayatkan dari Nabi dia bukan sahabi. Maka telah kita pelajari di pelajaran Tashkilu Mustahil Hadis cara mudah untuk mempelajari ilmu hadis Ba'dal Fajr dari hadis mursal. Apa definisi mursal ya Hudzaifah? Marawat tabi'i ani Nabi Ahsan. Seorang tabi'i berkata, aku meriwayatkan dari Nabi. Maka di sini mursal. Kenapa? Karena dia tidak bertemu dengan Nabi. Seperti terbayang Said Ibn Musayyib, ataupun Al-Hasan Al-Basri, ataupun Qatadah Ibn Di'amah, ataupun Mujahid Ibn Jabr, ataupun Ikrimah ataupun Qatadah ataupun Muhammad ibnu Sirin dan yang lainnya ataupun Imam Az-Zuhri lebih rendah lagi maka mereka mengatakan aku meriwayatkan dari Nabi maka ini hadis yang terputus kenapa karena mereka tabi'i tidak pernah mendengar dan bertemu dengan Nabi begitupun di sini Muad ibnu Zahrah dia adalah tabi'i bukan sahabi maka Al-Hafidh Ibnu Hajar di takrib pun mengatakan wahima mandakarahu fi sahabat. Telah salah orang yang menyangka bahwa dia seorang sahabi. Maka dia tabi'i. Maka khobar ini pun daif. Yang pertama, periwayatannya mursal. Dari tabi'i berkata dari Nabi. Dan perkara yang kedua, dengan dia itu rawi yang mursal tidak bertemu dengan Nabi dan mengatakan dari Nabi, keadaan Mu'ad, Mu ibnu Zahra itu sendiri pun dipertanyakan. Mahalu hadarajul. rajul. Orang ini selain berani meriwayatkan mursal, keadaannya bagaimana? Juga keadaannya majhul. Tidak diketahui. Maka keadaan Mu'ad ibn Zahrah tidak diriwayatkan kecuali oleh muridnya yang satu Husain di dalam sanad ini. Husain an Mu'ad. Selain itu, para ulama tidak mentausik, tidak memuji dia dan tidak ada yang mencela dia. Sehingga Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan makbul. Rawi ini rawi yang makbul. Makna makbul bisa diterima jika datang jalan yang lain. Jika berkesendirian maka dia itu dalam keadaan do'if. Adapun setelah kita mengetahui bahwa empat jalan ini do'if. Maka kita masuk kepada hadis Abi Hurairah. Bahwa Nabi Muhammad SAW, Ida sama suma aftar qala Allahumma laka sumtu ala ka aftartu. Ini pun do'if jiddan wahim au tasif. Ada padanya kesalahan. Maka dijadikan hadis Abi Hurairah ini di dalam perkara yang terakhir yang tidak sama sekali kita menolehnya karena ada kesalahan. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sini dari jalan dan Al Baihaqi di Su'abil Imam dari di Su'abil Iman dari jalan Atsauri an Husain an Rajulin an Muad ibnu Zahrah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa Dan juga di riwayat yang datang dari Abi Hurairah dari jalan Muhammad ibnu Fudail an Husain an Abi Hurairah. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika tu. Maka dari jalan yang terakhir ini lafaz Allahumma lakasumtu dari Abi Hurairah kita tidak menoleh kepadanya karena hati kita tidak menerimanya. Karena jika kita rujuk kepada sanad di hadis yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh, jelas bahwa Hussein ibnu Abdurrahman as-Sulami telah meriwayatkan di sini dari yang telah diriwayatkan oleh Hussein ibnu Abi Basir meriwayatkan dari Mu'ad ibn Zahrah dalam keadaan mursal. Seperti terdahulu. Kemudian di sini meriwayatkan an rajulin an Mu'ad ibn Zahrah. Kemudian diriwayatkan dari Abi Hurairah. Maka di sini adalah riwayat yang salah. Maka yang sahih seperti kami sebutkan tadi dari Mu'ad ibn Zahrah. Yang mana dia itu adalah rawi yang majhul dan juga riwayatnya mursal. Maka dari jalan-jalan ini barakallahu fikum kita mengetahui bahwa hadis Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu itu adalah hadis-hadis yang tidak bisa naik kepada derajat yang hasan ataupun sahih. Meskipun datang dari empat jalan ataupun lima jalan, semuanya tidak bisa naik kepada derajat yang sahih karena saking doifnya. Lalu bagaimana hukumnya tidak kita amalkan? Karena datang hadis ini dari berbagai jalan, namun semuanya dari riwayat pendusta dan riwayat orang yang ditinggalkan hadisnya dan sebagainya. Maka hadis dilafat Allahumma lakasumtu wa ala rizkika tu Hadith yang do'ifun jiddan. Tidak bisa kita untuk mengambil pendalilan darinya. Gimana kita lanjutkan atau kita teruskan? Hmm? Atau kita lanjutkan lafad yang nomor 282 dari Mu'ad dan dari Abdullah bin Amr ibn As. Karena pembahasannya pendek. Ini lafad yang pertama yang masyhur di saat kita kecil Allahumma lakasumtu wa ala rizqika tu maka hadisnya Ba'ifun jiddan. Tidak bisa naik kepada derajat hasan. Jika ditanya paling baik hadis ini apa derajatnya tadi? Mursal dari siapa? Mu'ad ibnu Zahrah dari Nabi. Dan mursal juga dari jenis yang do'if dan dia juga majhul. Itu yang paling kuat dari periwayatan Allahumma lakasumtu. Hadis yang mursal dan hadis yang do'if. Sekarang kita masuk kepada lafad yang kedua. Dari lafad doa dan zikr di saat sedang berpuasa yang datang dari hadis-hadis. Lafad yang kedua adalah Allahumma ini as'aluka birahmatik alati wasi'at kulla syai' antagfiroli dunubi. Ini pun tidak sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam mustadraknya dari jalan Al-Hakam ibnu Musa, haddatsana Al-Walid ibnu Muslim, haddatsana Ishaq ibni Abdullah, Sami itu Abdullah ibni Abi Mulaikah, yaqulu sami'tu Abdullah ibni Amr ibni Al-As marfu'an. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan jalan seperti tadi. Diriwayatkan dari Abdullah ibni Amr ibn Al-As mauqufan. Sehingga ada riwayat yang marfu dari ucapan Nabi dan ada riwayat yang mauquf dari ucapan Abdullah ibni Amr ibn Al-As dari ucapannya, bukan dari ucapan Nabi. Maka ini penyakit hadis ini ada terjadi khilaf maka hadis yang tadi kita sebutkan di Mustadrak Al-Hakim marfu dari Abdullah bin Amr bin Al-As kemudian dari Nabi maka di sini diilahkan oleh para ulama. Yang pertama Ishaq ibnu Abdullah yang disebutkan di Mustadrak Al-Hakim dan Ibnu Majah yang benar adalah Ishaq ibnu Ubaidillah tasif tadi. Ishaq ibnu Abdillah. Yang benar Ishaq ibnu Ubaidillah. Maka dia adalah rawi yang majhulul hal. Tidak diketahui. Dan Syekh Al-Albani pun mendoifkannya di Al-Irwa. Dengan ilah Ishaq ibnu Ubaidillah. Ibnu Abil Muhajir. Yang mana dia itu adalah Rawi yang majhulul hal. Berkata Syekh Al-Albani, walam yudkar fihi jarhan wala ta'dila. Dan Syekh menyebutkan dan disikohkan oleh Ibnu Hibban. Maka dari manhaj al muhadisin, rawi yang majhul, kemudian disikoh oleh Ibnu Hibban, tidak kita berpaling kepada tausiknya Ibnu Hibban. Seperti di sini Syekh Al-Imam al Muhadis Al-Albani pun di kitabnya Al-Irwa mengatakan bahwa rawi ini Ishaq ibnu Ubaidillah ibnu Abil Muhajir adalah rawi yang majhul. Meskipun ditausik oleh Ibnu Hibban. Karena Ibnu Hibban tidak muktamad dalam pentausikannya. Dan ilah yang kedua. Telah terjadi ikhtilaf. Di sanatnya. Di mana Musa. Eh, Al-Hakam Ibnu Musa rawi yang saduk. Di saat meriwayatkan dari Al-Walid Ibnu Muslim mengatakan dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi yang marfu telah diselisihi oleh Hisham ibnu Ammar yang meriwayatkan dari Al-Walid ibnu Muslim juga namun meriwayatkan maukufan dari ucapan Abdullah ibni Amr ibn Al-As. Maka dari sini dirajahkan oleh para ulama bahwa yang rajah adalah periwayatan maukuf Bahkan telah datang riwayat Hakam Ibnu Musa dari Al-Walid Ibnu Muslim, dari Ibnu Sini dan Al-Baihaqi di Fadailul Awqat, meriwayatkan juga maukufan. Sehingga menguatkan riwayat Hisam Ibnu Ammar dari Al-Walid Ibnu Muslim yang maukuf. Maka di sini memperjelas bahwa riwayat yang maukuf yang rajih. Maka kita katakan kepada lafaz yang kedua tadi di saat Nabi berbuka kemudian membaca dari doa lafad yang kedua. Yang bagaimana lafadnya? Yang kedua. Di sini. Allahumma ini as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali dunubi. Maka di sini hadisnya yang rajah maukuf pertama. Jadi ucapan Abdullah ibni Amr ibnu As. Dan yang kedua di sanatnya ada rawi yang doif. Seperti disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Siapa tadi? Ishaq ibnu Ubaidillah ibnu Abil Muhajir yang mana dia majhulul hal. Sehingga hadis ini yang lafaz kedua dia maukuf bukan ucapan Nabi yang rajih, ucapan Abdullah bin Amr ibn al-As juga dhaif. Di sanadnya ada Ishaq ibnu Ubaidillah ibnu Abil Muhajir yang dhaif. Dan adapun lafaz yang ketiga agak sedikit panjang pembahasannya dan akan sedikit banyak memakan waktu karena kalau tidak nanti kita akan banyak dicela oleh orang-orang yang awam. Zahaba ghama wabtalatil uruk wasabatal ajr insyaallah. Maka hadis ini ma'ruf terutama di kalangan Asururiyun di Indonesia waraja disiarkan di televisi mereka ataupun juga di jaringan-jaringan. Adapun kalau diaman alhamdulillah ataupun di negeri-negeri yang banyak ulama, permasalahan ini masalah khilaf yang jelas. Kembali kepada sanad, maka para ulama mendoifkan dan para ulama mensahihkan atas ijtihad mereka. Adapun di sini, di saat kita menyebutkan sanad ini doif, langsung ngamuk. Al-Albani dilawan. Maka ini ucapan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu dan mengajak kepada taklid. Belajarlah ilmu hadis. Belajarlah memahami apa masalah yang menjadi pembeda di antara para ulama terjadi khilaf. Oh ternyata sanadnya doif. Oh ternyata khilaf di dalam permasalahan sanad. Itu dipelajari. Bukan semua orang yang menyelisihi Syekh Al-Albani dihukumi sebagai salah dan mengkultus individukan Syekh Al-Albani dan keadaannya seperti tercengang. Uh, Didoifkan. Al-Albani mensahihkan. Alhamdulillah. Manhaj kita tidak mengajari santri-santri kita di sini untuk bertaklid. Dan itu yang diajarkan oleh Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i. Dan permasalahan khilaf dari zaman dahulu kita belajar dengan Syekh. Alhamdulillah kita di Yaman belajar dengan masyayikh banyak. Yang mana mereka seperti Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Dan bahkan Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri hadahullah. Dan Syekh kami Mukbil dan Syekh Abdullah Al-Mar'i dan yang lainnya. Maka mereka tidak mengajarkan taklid. Dan mereka membawa permasalahan khilaf seperti ini. Bahkan khilaf dari ulama terdahulu. Imam Ash-Syafi'i berpendapat demikian. Imam Ahmad berpendapat yang lain. Namun diberikan dalil agar kita memilih mana ucapan yang benar dan yang baik. Adapun hanya dipukul Al-Albani yang benar. Adapun hanya dipukul Syafi'i yang benar. Adapun hanya dipukul Imam Malik yang benar. Tanpa disebutkan dengan dalil ataupun pendapatnya, maka di sini mengajak kepada taklid. Alhasil, Syekh Al-Albani imam muhaddis. Ingat ucapan saya, imam muhaddis. Jangan sampai ada yang mendengar rekaman ini kemudian dikatakan si Said menghina Syekh Al-Albani itu salah faham, gagal faham, bahkan membuat fitnah. Syekh Al-Albani imam muhaddis. Kita akui sebagai orang yang melaksanakan pembahasan hadis akan merujuk kepada ucapannya dan akan insaf bahwa dia imam. Namun sekali lagi, apakah seluruh imam dia itu suci dari debu dan tidak lekang dari dosa? Tidak. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis Anas bin Malik, "Kulubni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun." Man fi sanadih mahaluh. Hmm? <laughs> Mahalu hadal, hadal hadis. ni Adam khata'un. Wa khairul khata'ina at-tawabun. Hasan man fi sanadih. Ali ibnu Mas'adah. An Qatadah. An Anas. Maka Ali ibnu Mas'adah. saduq. Hasanul hadis. Maka di hadis ini disebutkan seluruh Bani Adam itu tidak lekang dari kesalahan. Akan jatuh kepada kesalahan. Namun, jika salah kembali bertobat dan jika para ulama al-mufti seperti Syekh al-Albani, Syekh Ibn Baz, Ibn al al-Wadi'i, dan para ulama yang sebelumnya. Jika mereka salah maka mereka di sisi Allah mendapatkan satu pahala. Jika mereka benar dalam fatwanya mendapatkan dua pahala. Maka dalam permasalahan seperti ini kita menyebutkan kesalahan mereka hanya minbab ini menyelisihi dari kaidah yang ada. Adapun di sisi Allah, mereka mendapatkan pahala dari istihad mereka. Sehingga tidak pantas bagi seorang tuai libil ilm mendengar khilaf. Syekh Albani pendapatnya di sini tidak diambil. Wah, berani, lancang ini orang yang mengatakan Al Albani itu salah ataupun hadisnya doif, padahal dihasankan disahihkan oleh dia. Ini butuh belajar. Belajar mempelajari ilmu hadis dan yang kedua belajar tentang permasalahan insaf dan belajar ada mutaklid. Al-Albani manusia. Jika kita ingin bertaklid, kenapa taklid kepada Al-Albani? Taklid kepada Abu Bakar wa Umar itu lebih aula. Namun kita tidak boleh untuk bertaklid mengucapkan apa yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil dan ini ajaran Allah seperti Allah berfirman